Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Sirah An-Nabawiyah yaitu kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, yaitu ringkasan daripada kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Beliau adalah seorang imam, paham ya? Nah, beliau adalah seorang muarrikh, seorang mufassir. Guru beliau juga muarrikh Al-Imam Az-Zahabi. Guru beliau muhaddis, bahkan mertua beliau Abdul Hajjat Al-Mizzi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang memiliki karya Tahdzibul Kamal. Paham ya? Itu kan mertua beliau. Nah, karena beliau ini Ibnu Katsir menikah dengan putrinya siapa? Abdul Hajjat Al-Mizzi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah al-hijratu ila Habasyah. Sekarang pembahasan mengenai hijrah. Hijrah pertama kali, hijrah menuju ke mana? Nah, barakallahu fikum Habasyah. Hijrah ke Ethiopia. Hijrah ke Ethiopia. Itu hijrah pertama kali. Nah, kenapa kok hijrah? Karena di Mekah saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyiksa mengganggu orang-orang muslim terutama orang-orang yang baru masuk Islam disiksa diganggu bahkan sampai apa dibunuh bukan sekedar disiksa dibunuh paham ya contohnya siapa keluarganya Ammar bin Yasir ibunya Ammar disiksa yang sangat luar biasa waliyadzubillah sampai apa ditusuk dengan tombak kemaluannya waliyadzubillah ibunya Ammar bin Yasir Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ammarnya bagaimana? Disiksa, diletakkan batu yang besar Nah barakallahu fikum di atas perutnya di bawah terik matahari yang sangat panas. Paham ya? Nah, kemarin sudah kita lewati kisahnya ya. Nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum itu kisahnya yang sudah kita lewati kemarin itu. Nah. Itu keluarganya Amr bin Yasir, ibunya yaitu Ummu Ammar Sumayyah namanya, itu disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal atau Abu Lahab kemarin? Abu Lahab ya. Nah, Abu Jahal ya, Abu Jahal ya, Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab Abdul Uzza ya. Nah, sekarang hijrah ke Habasyah. Qala al-mu'allif rahimahullah al hijrah ila al-Habasyah, hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Habasyah itu sekarang ma'rufnya dikenal dengan negara Ethiopia. Orang-orang sana kebanyakannya berkulit hitam. Paham ya? Berkulit hitam. Nah, barakallahu fikum tapi orangnya bisa dikatakan kuat-kuat juga ya. Nah, nah kita lihat. dal bala, ketika ujian mulai dahsyat, orang-orang kufar Quraisy menyiksa kaum muslimin, adinallahu subhanahu wa ta'ala lahum bil hijrah ila ardil Habasyah. Allah telah mengizinkan kepada mereka segenap kaum muslimin untuk hijrah ke mana? Ke tanah atau ke bumi Habasyah Ethiopia. Nah, kita lihat, fakana awwalu man kharaja farran bidinihi ilal Habasyah. Maka saat itu yang pertama kali orang yang pertama kali keluar dari Mekah menuju ke Habasyah dalam keadaan lari untuk menyelamatkan agamanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dihafal ini. Pertama kali yang lari menuju ke Habasyah untuk hijrah karena menyelamatkan agamanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama siapa? Wa ma'ahu zaujatuhu. Bersama beliau istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ahunna. Setelah itu baru manusia ikut-ikutan. yang mengikuti setelahnya. Jadi pertama kali siapa tadi Handalah? Utsman bin Affan dengan istri beliau siapa? Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita lihat berikutnya. Kisahnya ini memang mengharukan ya karena hijrah ya, hijrah pertama, hijrah kedua kita lihat. Summa kharaja Ja'far bin Abi Talib. Kemudian setelah itu barulah menyusul Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini berarti saudaranya siapa? Abdullah. Ali bin Abi Talib. Paham ya? Ali bin Abi Talib. Naam. Kemudian setelah keluarlah Ja'far bin Abi Talib wa jama'atun dan juga sekelompok jamaah kaum muslimin maksudnya ya radhiyallahu anhum wa ardahum Allah taala meridai mereka nam barakallahu fikum dan memberikan keridhaan kepada mereka fakanu nayifan wa samanina rajulan saat itu mereka apa kurang lebihnya 80 orang paham ya nayif itu bilangan kurang lebih ya kurang lebih 80 orang 80 orang berangkat bersama Ja'far bin Abi Talib ini menyusul. Ewa, kita lihat kisah berikutnya. Hazal muhajirun ila mamlakati ashamah an-najashi. Penting ini. Kemudian kaum muslimun al-muhajirun, orang-orang hijrah, mereka mencari perlindungan. In haza itu maksudnya apa? Maksudnya mencari dukungan perlindungan. Kemana? Ila mamlakah ke Nah barakallahu fikum nan ke tempat kerajaan Ashamah An-Najasyi. Namanya Ashamah. Najasyi itu bukan namanya ya. Najasyi itu sebutan penguasa Ethiopia, penguasa Habasyah itu namanya An-Najasyi. Adapun namanya Najasyi siapa namanya? Ashamah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu namanya An-Najasyi. Jadi mereka orang-orang Muhajirun yang hijrah tadi mana? Berlindung ke Nah barakallahu fikum ke dalam istananya Ashamah An-Najasyi. Fa'awahum wa akramahum. Kemudian Raja Najasyi Ashamah melindungi mereka, memuliakan mereka. Terdengar kabar ini sampai orang kufar Quraisy enggak terima mereka. Ngutus dua orang utusan. Kamu pergi ke sana ke Habasyah, bujuk mereka biar pulang kembali orang-orang hijrah, dibawa bawa hadiah. Bawa hadiah bahwa intinya banyaklah pemberian-pemberian, hadiah-hadiah untuk bujuk Raja Najasyi agar apa? memulangkan kembali orang hijrah, tapi beliau tidak mau. Kita lihat nanti. Fakanu indahu aminin. Maka orang-orang yang hijrah tadi di sisi Raja Najasyi aminin dalam keadaan aman-aman saja. Tidak ada kendala, tidak ada halangan aman-aman saja di, dikasih keamanan. Falamma alimat Quraisyun bidzalik. Ayo. Ketika orang kufar Quraisy mendengar mengetahui kabar bahwasanya orang-orang yang hijrah ke aman-aman saja di sana, ba'atsat fi isrihim Abdullah ibn Abi eh, ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As, masyaallah. Na'am barakallahu fikum. Akhirnya apa? Orang Quraisy mengutus setelah kejadian tersebut mengutus siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini orang yang diutus, perhatikan dua orang ini. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As diutus kemana? diutus untuk datang ke Habasyah bihadaya wa tuhaf dengan membawa apa? hadiah-hadiah dan tuhaf. Apa tuhaf? pemberian-pemberian. Ya namanya hadiah. Mungkin kalau orang-orang dari suap lah untuk menyuap lah intinya ya, menyuap agar bebaskan, tapi ternyata Raja Najasyi tidak mau. Kita lihat kisahnya lagi. Min bilatihim ilan Najasyi. Eh, dari Mekah menuju ke Habasyah, menuju ke Raja An-Najasyi, Ashamah. Ingat-ingat namanya Ashamah. Naam. Liyaruddahum alaihim. Tujuannya apa? Agar Raja Najasyi mengembalikan orang hijrah kepada mereka. Bayangkan, liciknya bukan main. Ketika orang-orang hijrah sampai ke Habasyah, terdengar kabar itu sampai ke mana? Ke Mekah. Orang kufar Quraisy marah, mengutus dua utusan. Amr ibn As sama siapa tadi? Abdullah bin Nabi Rabi'ah diutus membawa hadiah, pemberian-pemberian untuk menyuap. Paham ya? Nyogok istilahnya ya untuk riswah biar nanti Raja Najasyi mau membebaskan dan mau apa memulangkan kembali orang-orang hijrah. Kita lihat bagaimana kejadiannya. Fa'abadzalika alaihim tapi ternyata Raja Najasyi enggak mau enggak mau disogok hadiahnya suruh bawa pulang lagi. Kita lihat nanti. Pulang dalam keadaan apa? Kocar kacir, dalam keadaan rugi, dalam keadaan bangkrut, hadiahnya suruh bawa pulang lagi. Kita lihat. Ngam. Wa tasaffa'u ilahi bil quwwati min min junudih Ewa. Kalau sudah kalah hujah, kalah argumen, paham ya? Istilahnya apa? Istilahnya sudah kalah kekuatan sudah, langsung mereka apa? Minta syafaat kepada para panglima-panglima tentara-tentaranya. Untuk minta syafaat, tolong disyafaati, tolong disyafaati. Falam yujibhum ila ma Ternyata apa? Tentara-tentara tadi, panglima-panglima perang Raja Najasyi tadi itu, tentara-tentara tadi itu tidak memenuhi apa yang mereka minta. Enggak mau intinya. Paham ya? Naam. Fa wasu ilaih akhirnya mereka apa? Naam barakallahu fikum. Naam memberikan wasu itu memberikan masukan. Paham ya? Memberikan masukan berupa apa? Berupa bisikan-bisikan. Paham ya? Naam barakallahu fikum mengatakan apa? Memberikan apa istilahnya ya? Isu atau bisikan yang tidak bagus mengatakan inna haula yaqulun fi Isa qaulan aziman katanya. Jadi siapa tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As karena enggak diterima tadi membuat apa isu paham ya nah membuat apa semacam semacam isu yang agar orang-orang hijrah dipulangkan itu loh apa katanya mereka itu adalah apa mereka orang-orang yang mengatakan tentang Isa dengan ucapan yang besar katanya ucapan yang besar Ya kulun inahu abdun karena orang Nasoro di Habasyah ya orang Nasoro itu mengatakan apa Isa anak siapa anak Allah gitu loh nah ini orang yang dari Mekah ini, kufar Quraisy ini yang di dua utusan tadi mengatakan mereka-mereka yang hijrah itu intinya itu membuat apa istilahnya ya? Nah, mengadu domba itu istilahnya ya dan membuat apa? isu-isu yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak benar yang membuat apa raja itu biar marah. Mengatakan mereka-mereka yang hijrah ini mereka mengatakan tentang Isa dan ucapan yang besar. Mereka mengatakan Isa itu hamba katanya. Raja Najasyi enggak langsung marah. Kalau begitu datangkan, perdengarkan kepadaku Al-Qur'an, kita lihat. Fa'uhdiral muslimun ila majlisih. Akhirnya dihadirkan kaum muslimin di majlisnya siapa? Ashamah wa za'imuhum Ja'far bin Abi Talib Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib Apa yang terjadi? Faqal kemudian Raja Najasyi ma'nam. kemudian mengatakan apa? Mayakul haula. Maksudnya apa? Ja'far bin Abi Thalib mengatakan apa yang dikatakan mereka? Inna Innakum taquluna fi Isa, bahwasanya sesungguhnya kalian mengatakan pada Isa seperti seperti ini, fatala alaihi Ja'far surata kaf ha ya ain sad. Surat apa Maryam. Dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam, falama faragha ketika selesai membaca surat Maryam, apa yang terjadi? dan najashi. Oh dan minal ard. Kemudian najashi ashamah mengambil semacam kayu Paham ya? Yang ada di tanah, faqala mazada zada hadza 'ala fit Taurat. Nah, yang dibacakan itu tidak melebihi apa yang ada dalam Taurat. Faham itu loh Raden Di dalam Taurat juga seperti itu, enggak ada yang namanya Isa itu anak Allah itu loh. Paham Di dalam surat Maryam kan penyebutan bahwasanya Nabi Isa bukan anak Allah. Ternyata Raja Adasyi paham. Yang dibacakan Ja'far Nabi Talib itu enggak melebihi apa yang terkandung dalam Taurat. Paham ya? Naam. Wala hadzal 'ud. Naam. Taurat itu ya berarti Musa ya. Nah, barakallahu Tapi kan kandungannya untuk mengenai Uzair, eh, Isa itu kan sebutkan sana bukan anak Allah itu ya. Naam, seperti itu. Wala hadzal 'ud, tidak pula melebihi tongkat atau kayu ini. Tsumma kemudian Raja Najasyi mengatakan, "Idhabu." Eh, Raja Najasyi mengatakan, "Idhabu pergilah kalian. Fa antum suyum." Paham ya? Maka kalian adalah suyum bi arti suyum itu maknanya bahwa itu lihat. Suyumun kalimatun habasyiyah maknaha aminun. Pergilah kalian kalian itu aman, aman-aman saja. Ha? kalian aman-aman saja, pergilah kalian. Paham ya? Pergilah kalian kalian aman-aman saja. Itu kata Raja An-Najasyi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum Man sabbakakum gharim, man sabbakak man sabbakum gharim. Barang siapa yang menawan kalian, dia berarti telah berhutang. Paham ya? Dijamin apa? Keamanan oleh Raja Najasyi. Ini belum masuk Islam loh ini ya. Masih belum masuk Islam, cuman pertanyaan dengan kandungan isi Al-Qur'an itu ya. Masya Allah na'am. Wa qala li Amr wa Abdullah, akhirnya Raja Najasyi ewa, eh, setelah mendengar itu semuanya berkata kepada Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi, "Wallahi Demi Allah, eh, demi Allah lau ataitumuni dabran min dhahabin Yakul jaban min dhahab. Demi Allah, kalau seandainya kalian memberikan aku eh, segunung emas, ma tuhum ilaikuma. Aku enggak akan menyerahkan orang-orang hijrah kepada kalian berdua. Bayangkan itu, melindungi. Eh kata Raja Najasyi demi Allah, kalaupun kamu kalian berikan aku sebesar gunung emas, aku enggak akan menyerahkan orang-orang yang hijrah kepada kalian berdua. Paham maksudnya ya? Nah, menunjukkan bahwasanya perlindungan benar-benar diberikan perlindungan dan keamanan kepada siapa? Orang-orang yang hijrah ke Habasyah tersebut. Dan lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Summa amar kemudian apa? Kemudian beliau merintahkan faruddat alaihima hadayahuma ini. Dikembalikan kepada mereka berdua hadiah-hadiahnya wa raja'a makbuhi makbuhain bi syarri khaibatin wa aswa'iha. Mereka pulang ke Mekah dalam keadaan apa? Dalam keadaan rendah dan hina dengan membawa kejelekan berupa kerugian dan sejelek-jelek yang mereka bawa. Paham ya? Seperti itu. Kerendahan, kehinaan dan kejelekan mereka pulang ke Mekah dalam keadaan bawa hadiah lagi. Jadi enggak apa enggak berhasil. Paham ya? Raja Najasyi tidak lama kemudian apa barakallahu fikum Allah taala Allah taala berikan hidayah dan akhirnya apa? masuk Islam. Namun pada saat tersebut karena penduduknya masih mereka beragama Nasara ketika beliau meninggal dunia nah Rasulullah menga, Rasulullah menganjurkan untuk salat apa salat ghaib kami ya sallu ala akhikum fa innahu mata bighairi ardikum salatlah kepada salatkanlah untuk saudara kalian karena saudara kalian meninggal tidak di bumi kalian siapa maksudnya saudara kalian ini Raja An-Najasyi namanya Ashamah kita lihat ada pertanyaan dikit ini Bismillahirrahmanirrahim jika Raja Najasyi meninggal di atas agama Islam dan termasuk orang bagus keislamannya di saat beliau rahimahullah menjadi raja dan masuk Islam apakah kerajaannya memakai hukum Islam juga wallah alam untuk untuk sejarahnya tidak disebutkan untuk apa untuk rakyatnya setelah beliau masuk Islam itu kemudian na'am barakallahu fikum mereka berhukum dengan hukum Islam wallah alam enggak disebutkan nanti kalau misalkan ada yang baca na'am tunjukkan Cuman yang yang jelas beliau masuk Islam sampai beliau meninggal dunia. Setelah itu apa? Setelah itu ternyata nah barakallahu fikum karena kebanyakan di sana adalah orang-orang Nasara dan kemungkinan besar enggak ada yang menyolatkan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk salat apa? Salat na'am barakallahu fikum janazah yaitu salat gaib. Salat gaib ya, sallu ala akhikum fa innahu mata bi ghairi ardikum. Naam, dan mereka juga memasukkan Raja Najasyi termasuk bagian apa kemarin? Bagian apa? Dalam masalah mukhadram. Mukhadram ya, bagian mukhadram karena apa? Beliau hidup di zaman jahiliyah, kemudian barakallahu fikum dan masuk Islam, hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai meninggal dunia di atas keislaman. Jadi beliau dimasukkan dalam kategori mukhadram dalam mustalah itu ya. Nah, barakallahu fikum itu orang yang hidup menjumpai zaman jahiliyah dan zaman Islam, meninggal dari Islam tapi tidak pernah jumpa Rasulullah, tapi hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu assalamu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah. alamin.